Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu ala Nabi Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim Rabbi israh li sadri wa yasir li amri wa ahlal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'alna minal ladzina istami'una al-qawla fattabi'una asana ilahi anda maksudi wa ridhaka madlubi atini mahabbataka wa ma'rifata Ibu iya, pasti kalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, saya sampai usia sekarang saya 40 tahun, Pak Ima. Udah tua juga sebenarnya. Ya, ya anak kita. Iya, anak usia 36 sampai usia 36 saya belum punya rumah. Saya cerita melo dikit nggak apa-apa ya. Saya cerita kepada Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala belum punya rumah sampai usia 36 dan rupanya Masya Allah rupanya dengan cara ini bahwa hidup kita tidak boleh hanya berpikir untuk diri sendiri, hanya berpikir untuk kebutuhan keluarga saja nggak boleh. Begitu hidupnya diwakafkan buat Allah, maka Masya Allah saya terima pesantren 1,2 hektar. Anak yatim pertama, anak yatim kedua, anak dua duafa ketiga dan selanjutnya selanjutnya hadir. Maka Masya Allah sampai 30, eh datang lagi tuh pesantren. Cerek dikasih sama Allah. 4000 meter dari keluarga Bakri. Tiga apa empat tingkat Ustaz Tiga tingkat sudah ready, gedung bagus seperti ini nih. Masya Allah, nggak cukup itu dikagetin lagi sama Allah dikasih 1,2 hektar lagi di Cibinong. Pak Ima pun ini sudah datang ya. Dan itu lengkap, pokoknya Ustadz Bobi tidak boleh beli tanah barang satu meter, nggak boleh bangun, semuanya lengkap, persis kayak begini. Nih. Lebih datang lagi, datang lagi, datang lagi atas izin Allah rupanya Bapak Ibu sekalian rahmati Allah sekarang pesantren kami 20 seluruh Indonesia dan kaki esnya termasuk kaki es Nur Muhammad nih ada Bu Eka ada di sini itu Masya Allah sudah 82 dan Masya Allah segala-galanya itu kami free tidak berbayar semuanya gratis rupanya Allah maha kaya ketika anda hidup menghidupkan agama Allah semua mua Allah antarkan dan belum yang kaki es belum yang rumah tahfiz pulang pergi yang diasuh Ustaz Fahrudin di Nur Muhammad Baru mahat yang seperti ini saja ada 20 santri sekitar 800-an ada izin Allah meski kami tidak mengut biaya Alhamdulillah Allah kirimkan rezeki setiap bulan gak kurang dari 800 juta jadi rasanya Pak Ima melihat aset sebanyak ini uang setiap bulan datang segitu banyak saya ngerasa jadi orang paling kaya sedunia tuh coba bayangin maka ini jadi motivasi, bukannya ujub, bukan ria, ingin berbagi keajaiban hidup. Ibu Bapak sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mau cerita pengalaman saya kenapa ini jadi jalan hidup saya. Waktu pesantren baru lima, Ibu Bapak sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau Anda bingung kenapa nama mahatnya adalah Askar Kauni, kok aneh betul? Kauni adalah yayasan saya, majelis saya, Pesantren pertama diwakafkan oleh keluarga Askar. Sahabat saya namanya Fahmi Askar. Maka Askar gabung sama kau nih, Askar kau nih. Gabung lagi sama Istiqomah, Askar kau nih Istiqomah panjang betul tuh ya. Maka Hotel lima, rahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ngomong sama Fahmi, sahabat saya. Bu, Pak, Fahmi ini dulu saya kenal sahabat saya orang kaya. Tapi Masya Allah sekarang rumah tahfiznya saja, pesantrennya saja itu 31. Dan itu hotel iman, sekarang Fahmi punya rumah sakit, punya stasiun TV, punya apartemen, punya segala-gala. Pokoknya sekarang dia kaya raya. Ini hotel iman rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ngobrol sama Fahmi ketika pesantren Askar ini baru lima. Saya ngomong begini nih. Mi, saya ngomong ke Fahmi. Gila lu ya, saya ngomong karena saking akrabnya sama Fahmi. Gue kecanduan nih bikin pesantren. Saya ngomong ke Fahmi. Dia ketawa, ketawanya lepas, ketawa ngakak. <laughs> Ustadz baru ngerasain sekarang, kata dia. Ustadz kan tahu bisnis saya, katanya. Fahmi ini kontraktor, Bu, Pak. Anda yang punya punya kegiatan kontraktor tahu lah. Beliau ngomong, Ustadz, kontraktor itu katanya doang keren Kadang-kadang kita udah ngitung untungnya, eh rupanya biaya segala segala macam naik, kadang-kadang malah buntung. Udah begitu, kadang-kadang pembayaran vendor boleh jadi dua bulan, ada yang enam bulan, ada yang bertahun-tahun kagak dibayar. Tapi Masya Allah Ustaz, setiap kali saya buka pesantren dan semuanya gratis, setiap nambah santri, Masya Allah, rezeki Allah anterin banyak betul ke depan. Maka yang rahmati Allah, siap-siap aja nih keluarga istiqomah banyak duit, ntar amin. Yang nggak amin nggak banyak duit. Kota lima rahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya baru menikah saat itu, tahun 2003. Saya punya ayah angkat. Beliau ini seorang OB tadinya. Bekerja di Citibank, tapi masih Allah karena kecintanya pada anak yatim, di rumahnya nggak kurang dari 50 anak yatim tinggal di rumah. Belum lagi dia bikin rumah kayak begini, asrama buat anak yatim 70. Jadi pakai koceknya sendiri lebih dari 120 anak yatim. Nggak pakai proposal, nggak bikin yayasan, pokoknya dia nikmati, mencintai hidup bersama yatim. Awalnya OB, tapi Masya Allah karena ngangkat derajatnya anak-anak yatim, Allah angkat derajat beliau sekeluarga, dalam karir 19 tahun di Citibank, beliau nembus jabatan Vice President Citibank Asia Pasifik. Nama beliau adalah Ayahanda almarhum Haji Hotman Zainal Arifin. Hotel lima rahmati Allah subhanahu wa ta'ala <clears throat> Saya cerita tentang pengalaman beliau Yang beliau sering sampaikan kepada saya kisah-kisah ajaibnya kalau saya tukang ceramah, kalau saya sering tausiah, kalau saya sering tablik akbar, kalau di hadapan beliau, meskipun beliau adalah bengkir, beliau bukan ulama, bukan ustadz, kalau di hadapan beliau mulut ini keluh. Saya menunggu kalimat demi kalimat, mutiara hikmah, kata-kata bijak meluncur dari mulut beliau. Beliau itu kalau agama diamalkan, cinta kepada yatim itu betul-betul muncul dari hatinya. Dan ihwatal lima rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pengalaman demi pengalaman saya tungguin, hingga ayah ayahanda ngomong, Bob, sejak saya OB selalu ada anak yatim tinggal di rumah. Saya menikah tahun 2003, saya tenteng istri saya, saya bilang kepada Bunda Sri Rezeki, istri ayahanda Hotman, Bunda ajarin Maya istriku ini, Bunda, untuk cinta anak yatim. Maka Bunda Sri Rezeki ngomong, nah ngurus anak yatim itu nggak gampang, sulit, kamu harus punya sabar yang banyak. Ngurus anak aja susah, apalagi anak orang lain, anak yatim. Bunda tolong ajarin, susah nak, susah. Makanya khotbah lima rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, keinginan itu masih ada. Ngurus anak yatim masih ada dalam diri kami. Hingga tahun 2013. Kami mulai, jadi 2013 ke sini baru 4 tahun Bu, kami mulai Mahat Askar Kauni anak-anak yatim. Ibu iya, Bapak sekalian rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, saya mau cerita dulu. Sebelum saya cerita pengalaman kami, saya mau cerita pengalaman Ayahanda Hotman bersama Bunda Sri Rezeki ngurus anak yatim. Mudah-mudahan pengalaman mereka menginspirasi kita semua yang hadir di sini. 120 anak yatim tinggal di rumah, artinya beliau kaya raya, kaya raya. Mobilnya saja saya lihat ada puluhan berjejer dan beliau merentalkan saking banyaknya mobil mewah punya beliau, beliau merentalkan mobil mewahnya. Saking banyak. Maka ibu bapak sekalian rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, hubungan mereka, hubungan keluarga ini adalah hubungan jet set. Orang-orang kaya Indonesia sering berhubungan dengan keluarga ini. Hotman Zainal Arifin. Dan kalau bicara dunia, banyak sekali orang yang pengen ngobrol tentang dunia, tapi kalau bicara akhirat, ini kawan-kawannya selalu ngomong kepada Otman, man, kalau ke surga jangan dirian doang dong, ajak-ajak kami. Seperti Pak Ima, Bu Nini, hari ini mengajak kawan-kawan IPAT Undip semuanya, bersyukurlah, ini adalah wasilah bahwa kita diajak yuk main ke taman surga sebelum kita main ke surga nantinya. Amin. Maka karena kawan-kawan pengen minta ketemu sama anak-anak yatim, Bob. Saya bikin acara buka puasa bersama. Kawan-kawan yang kaya-kaya itu dengan anak-anak yatim. Saya bilang sama mereka, kalau lagi main sama anak yatim, jangan bawa dunia kalian. Jangan tunjukkan kekuasaan kalian, jangan tunjukkan uang kalian. Merendahlah bersama anak yatim, bermainlah bersamanya, berbahagialah. Insya Allah kalau kalian bahagiakan anak yatim, Allah bahagiakan kalian. Dan kawan-kawan tuh bawa hadiah, oleh-oleh yang banyak buat anak-anak. Kami datang ke sebuah pesantren yatim piatu. Saya arrange semua. Dari mulai kami datang, kami bermain-main sama anak yatim. Tiba waktu berbuka, kami sholat maghrib. Kemudian kami menyantap makanan. Kemudian kami sholat terawih. Saya lihat semua wajah kawan-kawan semuanya bahagia. Tapi waktu selagi semuanya bahagia, seperti ada yang mengganjal berat sekali dalam hati saya. Saya ngeliat semuanya senang, kok saya nggak berasa senang? Padahal saya bilang kepada orang-orang bahwa main-main sama anak yatim akan membuat kalian bahagia. Tapi saya sendiri nggak bahagia, kata Yana Hotman. Saya nggak ngerti ini. Maksud Allah apa? Kok saya dibuat ganjalan begini? Hingga akhirnya semua proses acara sudah selesai. Satu persatu sahabat mulai pamit, pulang. Semuanya bilang, man makasih top nih. Kita main sama anak-anak bahagia semua. Semuanya pamit, semuanya bahagia kecuali saya. Saya nggak merasa bahagia. Hingga saya orang terakhir. Begitu saya orang terakhir pamitan kepada Abah, pengasuh kiai, pengasuh pesantren, kiai pengasuh pesantren. Abah saya pamit, saya cium tangan, saya keluar. Menuju rumah, eh, menuju keluar dari pesantren, saya itu seperti ada ganjelan luar biasa dahsyatnya. Saya ngelihat bulan terang sekali malam itu, masih tengah bulan. Bintang-bintang banyak. Saya bilang, ya Allah, kata Ayanda Hotman, indahnya malam ini. Tapi kenapa ya Allah kok hatiku seperti ada ganjelan berat? Ada masalah apa ini ya Allah? Semua sahabat merasa bahagia, aku sendiri yang belum merasa bahagia. Tapi rupanya belum Allah jawab, Bunda, ayah anda, belum Allah jawab. Saat ayah anda Hotman jalan menuju mobil Bob, kata ayah anda saya melangkah biasa, saya begini merenung, tiba-tiba kaki saya ditarik-tarik nih celananya dari belakang, cik cik gitu. Ada yang narik celana saya. Waktu saya noleh, nggak ada orang. Rupanya yang terjadi bunda, ada anak kecil usia lima tahun. Itu di bawah karena kecilnya, narik-narik celana ayah anda nih karena anak kecil itu narik-narik, maka langsung begini, eh sayang, kata ayahanda, siapa namamu? Itu anak ngomong dengan lugasnya, dia ngomong, aku Nina om, kata dia. Nina, ini sudah jam 10 lewat, kamu belum tidur? Belum om, kata dia. Oh, pikirannya ayahanda Hotman, pasti anak yatim ini ngejar-ngejar beliau pengen minta duit. Bu, begitu kan? Kita pikir anak yatim perlu materi kita. Nina mau uang? Enggak, kata Nina. Nina mau hadiah? Enggak, kata tuh anak. Ayo, Nina mau lebaran punya apa? Baju baru sudah belum? Udah, udah dibeliin abah. Maksudnya kiai, pengasuh pesantren. Sepatu sayang, sepatu sudah punya? Punya, kata Nina. Tas sekolah? Punya. Terus, ayo coba. Kamu minta sama om, Mau minta apa? Nih, uang om banyak. Dia keluarin dompetnya, dia langgar janjinya. Di hadapan anak-anak jangan tunjukkan kuasamu, jangan tunjukkan uangmu. Dia tunjukin, nih lihat nih, uang om banyak, dompetnya dibuka. Enggak, kata abang nggak boleh minta-minta. Lihat nih, anak ini ahlaknya luar biasa. Maka yang rahmati Allah, ayo coba Nina minta apa? Om pengen sekali ngasih hadiah sama Nina. Nina kecil usia lima tahun ngomong begini, Om Beneran kalau Nina minta sesuatu om gak marah? Enggak. Sungguh, sungguh. Sini om. Dipanggil tuh. Di sini. Oh Masya Allah, rupanya dia minta ayahanda Hotman bersimpuh begini. Bunda ayahanda, ini. Waktu bersimpuh begini, mata saya sejajar nih sama Nina. Eh tiba-tiba Nina ngomong gini, om. Nina bisikin ya. Nina meminta apa? Ayo coba silakan. Tiba-tiba Nina kecil itu ngomong begini. Bunda, ayah anda dengerin ya. Nina bisikin kepada ayah anda Hotman ngomong gini. Om, kalau boleh minta, boleh nggak mulai sekarang Om Nina panggil ayah. Itu waktu saya dengar, Om, Anak kecil lima tahun bernama Nina ngomong begitu. Masya Allah meledak tangis saya. Saya peluk Nina. Seperti Allah hujani saya dengan jutaan malaikat turun membawa kebahagiaan. Rupanya Allah tahan dari tadi kebahagiaan. Untukmu Hotman ada spesial khusus bonus terindah malam ini. Malaikat kecil bernama Nina. Saya peluk, saya sambil menggigil, badan bergetar. Saya bilang, Nina anakku mulai sekarang engkau adalah anakku dan aku adalah ayahmu. Istriku adalah ibumu, anak-anakku adalah kakakmu. Kau boleh panggil aku ayah, aku ayahmu, nak aku ayahmu. Maka ayah Daud menangis jadi-jadinya. Nina masih biasa aja. Enggak, beliau biasa aja. Ada gurat kebahagiaan di wajahnya Nina, namun tidak ada tangis, tidak ada. Barangkali Hotel Imam rahmati Allah, sudah terlalu sering Nina menangis. Abi Hotelimah rahmati Allah lihat pelajaran dari sini bahwa jangan mengira bahwa anak yatim membutuhkan uang kita. Anak yatim membutuhkan mati dari kita. Bukan. Yang mereka butuhkan kata Rasulullah SAW belai rambut mereka. Kasih. Kasih sayang terbaik buat mereka. Hotelimah rahmati Allah sudah peluk Nina berpuluh-puluh menit sepuas hati. Maka saya sadar semakin larut kata Ayah Anda Hotman. Ayah Anda ngomong-ngomong begini Nina sudah setengah sebelas ayah harus pulang, kamu harus tidur. Nah, ayah janji, insya Allah lusa ayah akan datang bersama bunda, bersama kakak-kakak. Nina mau dibawakan apa? Ayah mau beri hadiah khusus buat Nina untuk lebar kali ini. Maka kemudian Nina mengatakan, enggak usah ayah, tidak usah. Enggak Nina, ayah ingin memberikan hadiah untukmu. Dari ayah, dari bunda, dari kakak-kakak untukmu. Maka kemudian Nina matanya kemudian terbelalak, kelihatan dia bahagia sekali. Dia ngomong gini, ayah kalau nanti ayah, bunda, kakak-kakak datang lusa, Nina pengen kalian bawakan satu hadiah. Apa nak? Nunggu nih ayah Hotman. Nina pengen ayahan Anda bawa untuk Nina hadiah foto keluarga kita. Buat apa nak? Bingung. Dia belum kenal sama ayahnya padahal dia belum kenal sama bundanya, dia belum kenal sama kakak-kakaknya. Minta dibawakan foto keluarga. Untuk apa Nina? Buat Nina bawa ke TK ayah. Karena di sekolahku, aku dibilang kamu anak yatim, kamu nggak punya keluarga. Aku akan bilang sama kawan-kawanku, ini ayah Nina, ini bunda Nina, ini keluarga Nina. Wa talimah Allah. Ayo. Ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Aku kata Rasulullah dan orang-orang yang peduli sama anak yatim seperti dua jari ini kelak nanti di surga. Saat ayah anda meninggal dunia, Masya Allah manusia banyak sekali yang hadir. Mencolatkan, mendoakan, menguburkan, Beberapa hari setelah beliau meninggal, ada kerinduan yang luar biasa hebat di hati saya. Hari itu dua kali saya ceramah. Di tempat yang berbeda, saya selalu bawa kisah Ayah Ayahanda Hotman. Karena kisah beliau ini banyak sekali menginspirasi saya. Di tempat ini saya ceramah kisahnya ini, tempat lain kisahnya itu. Padahal tidak saya strukturkan, tidak ada konsep ceramah itu. Mengalir, mengenang ayah anda. Dilalanya, Bunda Sri Rezeki nelfon saya lagi, coba. Hari itu saya ngomong dua kali tentang almarhum anda. Eh bunda nelfon, Ustadz punya waktu. Ustadz udah lama nih gak ngisi pengajian di rumah. Saya nangis, saya bilang insya Allah bunda. Bunda, saya kangen ayah anda. Hari ini saya ceramah dua kali saya sebut nama ayah anda. Ya Allah, nah terima kasih. Maka Bunda Ngali cerita, Ayahanda, Bunda semuanya, dengarkan kisah Bunda Sri rezeki ini yang ditinggal mati oleh suaminya. Nah, Masya Allah, seperti belum meninggal orang itu. Setiap hari, selalu saja datang datang namanya, orang cerita kebaikannya, datang lewat mimpi, datang terus datang. Kebaikan ini nggak pernah mati, Pak, Bu. Kebaikan ini tidak pernah mati. Kalau umur kita ditakar oleh Allah boleh jadi 60, 70, dan kemudian kita dilupakan orang. Kebaikan itu tidak pernah dilupakan orang. Dan itu akan membuat pahala kita makin banyak. Umur kita meski sudah bakalan kubur terus panjang. Semalam ayah anda datang lagi nak ini kami lagi berbicara lewat telepon. Bagaimana bunda? Bagaimana? Saya tanya, saya pengen tahu. Ayah anda datang seperti apa? Beliau pakai celana coklat. Beliau pakai baju warna coklat, lebih muda daripada celananya. Ganteng gak bunda? Saya godain bunda. Ganteng nak, wajahnya bercahaya. Ngobrol, ngasih nasihat. Ini Ayah anda Hotman yang sudah meninggal. Maka ikhwat rahmati Allah, Bunda senang benar. Lalu kemudian tiba waktu berpisah, ayah ngomong gini, Sri, aku kembali dulu ya. Beliau ngomong gitu. Jangan mas, jangan tinggalkan aku, kata istrinya, Sri Rezeki. Tidak, aku kembali dulu. Maka dia jalan, itu cahaya Bob, kata Bunda Sri Rezeki. Aku teriak, Bunda Sri Rezeki ngomong begini, Mas Hotman, jangan tinggalkan aku. Itu beliau noleh, wajahnya penuh dengan cahaya. Masya Allah, beliau ngomong begini, Sri, di surga jauh lebih indah bersama Rasulullah. Ya Allah, saya dengarnya rontok. Dan begitu bicara di surga lebih indah bersama Rasulullah, aku pun mengikhlaskan dan aku pun membiarkan Mas Hotman pergi dengan senyuman bahagia, bangga. Ana wa kafilul yatim. Aku kata Rasulullah bersama orang mencinta anak yatim seperti dua jari ini. kata ini fil jannah. Kelak di surga nggak bisa pisah sama Rasulullah. Oh taliman. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau cerita itu Usai beliau cerita, saya baru ngelapor, Bunda. Dari 2003 saya bawa Maya istri saya, istriku, begitu nikah saya bilang kepada Bunda Sri Rezeki, Bunda ajarin Maya ngurus anak yatim dan beliau ngomong susah, nak. Kamu harus banyak sabar. Tapi Masya Allah saat itu tahun 2015 kalau nggak salah, itu saya telepon lagi itu. Ketika Bunda Sri Rezeki ceritakan tentang mimpi yang amat indah itu, saya ngomong ini, Bunda, Bobi lapor. Apa nak? Anak santri sekarang alhamdulillah bunda yatimnya 120 sengok. Dan dia takbir, Allah wakbar di mana Bob, di mana? Di Cijulang bunda, di Cibinong saya sebut. Maka Masya Allah, saya masih di Jakarta, nggak ada di pesantren, dia langsung lompat, dia bawa hadiah yang banyak, dia kasih uang yang banyak, titip ke Maya. Ya Allah Maya, rupanya kamu berhasil ngurus anak yatim. Dan alhamdulillah bunda, ayahanda sekarang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang anak-anak yatim duafa bersama kami. Berapa saat Ilal? 350 sekian. Dan Pak, Bu, jangan pernah difikir bagaimana ngurus anak yatim tidak. Yang penting hidup bersama mereka, bahagiakan mereka. Kalau satu lulus, ntar Allah kirimin dua. Dua lulus, Allah kirimin tiga. Tiga lulus, Allah kirimin enam. Selanjutnya, selanjutnya, selanjutnya. Dan jaminan Rasulullah, mana kosomalun min sodako Nggak mungkin. Harta bakal berkurang gara-gara suka sedekah. Jaminan Rasul sampai tiga kali. Bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad. Yang ada malah bertambah, bertambah, bertambah. Ini rumus susah ketemu di matematikanya. Sarjana teknik undip juga puyeng kali mikirinnya. Ha? Tapi ihwatalima rahmati Allah, tapi ini garansi Allah dan Rasulnya. Lakukan ini, kerjakan ini, derajatmu akan Allah tinggikan. Dosa-dosamu bakal Allah ampuni. Rezekimu bakal Allah luaskan. Hidupmu bakal Allah berkahkan. Oh yang terjadi itu. Terbayangkah oleh kita ya khotalimah rahmati Allah Subhanahu wa taala makin banyak anak-anak yang menghafal Quran. Setiap ayatnya pahalanya untuk diri anak itu juga Allah berikan buat orang tuanya pahala yang serupa Allah kirim buat kita. Mereka sholat, pahalanya buat anak itu, juga orang tuanya, juga buat diri kita. Mereka mengamalkan agama Allah, pahalanya buat dia, buat orang tuanya, buat diri kita. Semuanya tanpa terasa hotel iman nanti kelak di hari akhir Pak Ima, Bu Nini, kawan-kawan semuanya dari keluarga besar Istiqomah, Ipat, Undip, tiba-tiba dipanggil satu persatu dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Ima, sada sini. Maka dalam kondisi ketakutan datang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Nih, Masya Allah, pahala baca Al-Qur'anmu ada ribuan juz. Hatam Al-Qur'an ada ribuan kali. Maka Pak Iman dan kawan-kawan bingung dari mana <laughs> saya nggak pernah hatam Quran sebanyak itu. Baca Al-Quran nggak pernah sebanyak itu. Maka kemudian langsung rekodnya ditunjukkan sama Allah. Nih lihat nih, di istiqomah, di ungaran, anak-anak yatim, baca Al-Quran. Pahala buat dirinya, pahala yang serupa juga buat kamu dan kawan-kawanmu. Kota lima rahmati Allah subhanahu wa ta'ala nggak berasa makin tinggi, makin tinggi derajatnya. Maka ikhwatal iman rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yuk. Mulai sekarang hidup ini tidak boleh lagi buat diri sendiri dan keluarga saja. Semakin kita mikirkan diri sendiri, kurang terus yang ada. Tapi begitu sudah memikirkan orang lain, memikirkan orang lain untuk kembali ke agama Allah. Kalau ngajak kawan sejawat kayaknya sering kita dilecehkan. Ah, soalim loh. Maka yuk ajak generasi kita selanjutnya. Boleh jadi levelnya adalah cucu kita. Boleh jadi levelnya adalah keponakan kita. Tapi Masya Allah, wa rahmati Allah, oh kalau mereka bisa hafal satu juz Al-Quran saja. Dan mereka amalkan. Kemudian mereka ajarkan kepada anaknya lagi. Kemudian mereka ajarkan lagi kepada anaknya lagi, anaknya lagi, anaknya lagi kebaikan yang pernah kita tanamkan di istiqomah ini maka Anda akan mengerti bahwa argometer manapun tidak mampu menghitung kebaikan itu. Maka lima rahmati Allah, yuk. Saya berterima kasih. Jangan Pak Ima yang terima kasih kepada Askar Kauni dan diri saya, bukan. Saya terima kasih. Ke Bu Nini, Bu Titi, semua kawan-kawan istiqomah ipat untip ini. Masya Allah, amal soleh yang luar biasa. Kalau bukan takdir Allah, pasti kita nggak bakal bisa melakukan amal soleh ini. Tadi saya sudah sebutkan bahwa pertemuan dengan Pak Ima didahului oleh saya terima pesantren 1000 meter di Kulon Progo. Yang sudah mendahului itu Ihwatal Iman sampai sekarang belum berjalan. Bayangkan. Rupanya yang telat Allah dulukan. Ini takdir. Takdir Allah. Maka kalau mereka tahu, keluarga Kulon Progo tahu, pahala setiap harinya. Coba bayangin, nggak tahu berapa ayat yang dibaca oleh 30 anak ini dalam seharinya. Kalau mereka tahu, mereka nggak bakal rela kesalib sama keluarga istiqomah ini.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 keluarga besar Askar Kauni, para pengasuhnya, para pengajarnya, karyawannya, santri-santrinya, para donaturnya dan keluarga besar kami. Jadikan kami semua ya Allah menjadi orang-orang yang kau takdirkan mendapatkan syafaat Al-Quran di dunia, di alam kubur, di akhirat hingga mengantarkan kami memasuki jannahmu yang paling indah dan jadikan kami semua menjadi ahlul Quran. Allahumma ya Allah berkahi setiap orang yang menginfakkan hartanya ke tempat ini ya Allah berikan rizki yang banyak yang halal berlimpah-limpah serta mudah mencarinya jauhkan dari malapetaka bencana musibah penyakit dan murkamu dan jadikan kami semua Allah menjadi orang-orang yang bertakwa jadikan kami menjadi hamba-hambamu yang beriman jadikan kami menjadi hamba-hambamu yang ikhlas Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirah akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad khairal khalqihi wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Pak Ima, Bu Nini, semua keluarga Ipat Undip dan semoga kita semuanya akan terus bersaudara hingga akhirat hingga masuk surga bersama-sama diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bersama saling sapa TV